Ketika Mi'rajnya Rasulullah SAW yang berakhir di Sidratil Muntaha. Hal ra'a rabbahu am la? Apakah Rasulullah SAW melihat Rabbnya atau tidak? Disebutkan dalam satu riwayat dari Ibn Abbas bahwa Rasulullah SAW ra'a rabbahu biqalbihi. Melihat Rabbnya dengan hatinya. Sedangkan hadis Aisyah radhiyallahu taala menyatakan dengan lebih tegas barang siapa yang menyatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melihat Rabbnya maka dia telah berdusta. ada riwayat yang lain yang menyebutkan dengan lafaz nurun anna arahu cahaya bagaimana aku bisa melihatnya ternyata memang dalam riwayat-riwayat yang lain disebutkan hijabuhun nur hijab yang menutupi Allah Subhanahu wa taala ala nur cahaya hijabuhu an-nur sehingga Rasulullah SAW melihat cahaya berarti melihat hijabnya wallahu taala a'lam kemudian Utsman bin Sa'id ad-Darimi rahimahullah menyatakan dalam kitab beliau Rad al Jahmiyah bantahannya terhadap Jahmiyah Disebutkan oleh dari rahimahullah ittifaq as-sahabah ala dhalik. Bahwa para sahabat sepakat atas yang demikian. Ya, ini para sahabat sepakat bahwa Rasulullah SAW tidak melihat Robnya karena yang dilihat adalah cahaya, yaitu hijabnya. Wallahu ta'ala a'lam. Adapun sahabat yang menyatakan melihat, sebagaimana disebutkan dalam riwayat Ibn Abbas adalah ra'a rabbahu biqalbihi dengan hatinya. Baik. Kita masuk pada pembahasan berikutnya. Yaitu ucapan musannif rahimahullahu taala wa huwa Abu Ja'far Tahawi rahimahullah. Kata beliau, "Bighairi ihatatin wala kaifiyah." bahwasanya penduduk surga nanti akan melihat wajah Allah dengan bighairi ihatatin wala kaifiyah dengan tidak diceritakan kayak apanya dan seperti apanya dengan tanpa ihatah ihatah artinya meliputi dari segala sisinya ikhwan a'azakumullah sebagaimana yang namanya melihat dengan meliputi berbeda demikian pula yang namanya mengetahui dan meliputi dengan pengetahuan juga berbeda ini penting perbedaan dua kalimat tadi. Kalimat pertama melihat. Kalimat kedua meliputinya dengan penglihatan. Kalau melihat diriwayatkan, disebutkan dalam ayat dan juga dalam hadis bahwa mereka penduduk surga akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Tapi meliputi Allah dengan penglihatannya tidak mungkin. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan la tudrikuhu al-absar tidak akan diliputi oleh pandangan-pandangan. Yang satu mas sabit, yang satu nafi, dinafikan. Yang satu mudbat, yang satu lagi manfiyun. Yang satu disebutkan ketegasannya ada dan yang kedua tidak ada. Yang pertama yaitu melihat Allah, iya. Sabitun fil Quran wa sunnah. Telah sabit sebutannya dalam Quran dan juga dalam sunnah. Sedangkan yang kedua meliputi dengan pandangan manfiyun. Ditiadakan. Ditiadakan dalam Quran was sunnah. Dikatakan tidak mungkin. Dan tidak ada yang bisa meliputi Allah dengan penglihatannya. Ikhwanibuddin a'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Disebutkan di sini di dalam syarahnya oleh Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah Hadha li kamali azamatihi wa bahaihi subhanahu wa ta'ala. Ini adalah karena kesempurnaan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Kebesarannya dan kemuliaannya. La tudrikuhul absar. Maka karena maha besarnya Allah. Maha agungnya Allah. Maka tidak akan bisa diliputi oleh pandangan mata. Wala tuhitu bihi ilman. Dan tidak bisa diliputi ilmu. Ilmu-ilmu manusia kama yu'lam wa la yuhatu bihi ilman sebagaimana Allah diketahui tetapi tidak diliputi dengan pengetahuan Allah diketahui tetapi tidak diliputi dengan pengetahuan apa maknanya diketahui dikenal kalau dikatakan apakah ta'rifuna rabbakum apakah kalian kenal Rabb kalian kita jawab arafna kami kenal Allah subhanahu wa ta'ala yang tiada ilah kecuali dia, yang maha tinggi, maha besar, maha pencipta, yang menciptakan langit dan bumi, yang menguasai alam semesta, yang yang yang kita sebutkan sifat-sifatnya, itu makna ma'rifah, bahwa kita kenal Allah, kita mengetahui Allah. Tetapi hal yuhitul hal yuhatu bihi ilman, tapi apakah kita meliputi tentang Allah segala sesuatunya? Dijawab tidak. Kita tidak meliputi Allah dengan ilmu kita dari segala sisinya tidak. Artinya masih banyak tentang Allah yang kita tidak ketahui. Masih sekian banyak sisi-sisi lain yang kita belum ketahui. Kita mengetahui hanya apa yang Allah kabarkan kepada kita. Kita mengenali hanya apa yang Allah kenalkan dirinya kepada kita. Selesai. Ya. Selebihnya kita tidak tahu. Berarti yu'lam wala yuhatu bihi ilman. Allah diketahui tetapi tidak bisa diliputi dengan pengetahuan kita sama dengan yang pertama tadi Allah dilihat nanti oleh penduduk surga tetapi tidak bisa diliputi dengan penglihatan. Jangankan Allah Subhanahu wa taala. Kemarin dibahas tentang bulan dan matahari saja. Kalau dikatakan apakah bisa melihat matahari? Bisa melihat matahari. Tetapi apakah bisa meliputi pandangan kita matahari? Gak sanggup. Karena besarnya matahari. Kita nggak bisa melihat kecuali dari sisinya saja dan itu pun sebagian kecilnya, detailnya kita nggak tahu. Kayak apa di sana? Apa maknanya? Maknanya kita melihat tapi tidak bisa meliputi matahari dengan penglihatan. Apalagi Allah Subhanahu wa taala, wallahu akbar. Allah lebih besar dari matahari, Allah lebih besar dari bulan, Allah lebih besar dari segala yang besar. Bahkan Allah Subhanahu wa taala lebih besar dari arsy yang lebih besar dari tujuh lapis langit dan tujuh bumi. muslimin saya hormati. Apalagi Allah Subhanahu wa taala maka yu'lamu wa la yuhatu bihi ilman dan yura wa la yuhitu bihi al-absar. Allah Subhanahu wa taala diketahui tetapi tidak bisa diliputi dengan pengetahuan dan Allah dilihat tapi tidak diliputi dengan penglihatan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-An'am ayat 103. La tudrikuhu al-absar. La tudrikuhu al-absar. Enggak akan bisa meliputi Allah pandangan-pandangan. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surat Thaha ayat 110. Wa la yuhituna bihi ilma. Wa la yuhituna bihi ilma. Dan tidak akan bisa meliputi Allah ilmu-ilmu manusia Ya, ini ilmu-ilmu kita manusia nggak akan bisa meliputi Allah Subhanahu wa taala. Wa qauluhu kemudian ucapan selanjutnya dari ucapan Abu Ja'far Tahawi rahimahullah wa tafsiruhu ala ma aradallah. Dan tafsir dari ayat-ayat tersebut ala ma Allah sesuai dengan apa yang Allah maukan. Wa ilmuhu sesuai dengan apa yang Allah ketahui. Ila anqal sampai ucapan musannif rahimahullah menyatakan la nadkhul fi dzalika muta'awwilina bi ara'ina dan kita tidak masuk ke dalamnya dengan takwilan-takwilan pendapat kita sendiri. Wala mutawahhimina bi ahwa'ina dan juga tidak bisa kita masuk dalam perkara ini dengan menebak-nebak dengan waham dengan hawa nafsu hawa nafsu kita tidak bisa. Tetapi harus dengan hujjah, dengan dalil. Qala Allah wa qala Rasul. Dan yang dimaukan dalam ayat tersebut sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Aikama fa'alatil mu'tazilah. Yani jangan seperti apa yang dilakukan oleh mu'tazilah. Yadkhulun fi dhalika muta'awwilin masuk ke dalam masalah ini dengan takwil-takwil batil, dengan pendapat-pendapat pribadi mereka, dengan mutawahimin, dengan menebak-nebak mungkin begini, mungkin begitu. Bi'ahwaihim, dengan hawa nafsu mereka. Maka Syekh Abu Ja'far Tahawi Al-Musannif rahimahullah menyatakan bahwa kita ahlus sunnah. Tidak masuk dalam masalah ini, dalam perkara ini masalah ru'yah tidak masuk dengan tebakan-tebakan kita sendiri, dengan takwil-takwil batil, tidak bisa dengan araina. Jangan seperti apa yang dilakukan oleh Mu'tazilah. Binususil kitab wa sunnati fir ru'ya. Jangan sampai seperti Mu'tazilah terhadap nas-nas Al-Quran dan Sunnah dalam masalah ru'ya. Mereka selalu menyeretnya kepada makna-makna lain. وذلك تحريف لكلام الله وكلام رسوله عن مواضعه dan apa yang dilakukan oleh Mu'tazilah itu adalah tahrif tahrifun li kalamillah menyelewengkan ucapan Allah Subhanahu wa taala wa kalami rasulih menyelewengkan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari tempat-tempatnya fatawil as-sahih huwa alladhi yuwafiq ma ja'at bihi sunnah Maka tafsir yang benar, tafsir yang sahih dari ayat-ayat tadi adalah sesuai dengan apa yang datang dalam sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Ayat tadi la tudrikuhul absar, nggak akan diliputi oleh pandangan. Ditafsirkan oleh Mu'tazilah sesuai dengan hawa nafsu mereka, sesuai dengan keinginan mereka, kesesatan mereka. Apa itu? Kata mereka ayat ini menunjukkan bahwa Allah tidak bisa dilihat. Lihat. Kalau mereka menafsirkan ayat ini maknanya Allah nggak bisa dilihat, berarti bertentangan dengan hadis-hadis yang sahih yang menyatakan dengan tegas satarauna rabbakum kalian akan melihat Rabb kalian kama tarawna al-qamara lailatal badri sebagaimana kalian melihat bulan purnama di malam purnama ini yani dengan mudahnya La tudamuna fih. Kalian tidak perlu berdesak-desakan. Hadis sahih. Dalam kitab-kitab sahih wal masanid. Dalam kitab-kitab sahih wal sunan. Dalam sekian kitab-kitab para ulama, kitab-kitab hadis. Dan gak ada yang meragukan kesahihannya walillahil hamd. Kalau kalian tafsirkan la tudrikul absar, tidak akan bisa dilihat, maka akan bertentangan dengan hadis Rasulullah SAW. Berarti kamu menganggap Rasulullah SAW salah atau berdusta. Qul bismillahirrahmanirrahim. Berarti tafsir mereka yang batil. Bahwa tafsir yang hak, tafsir yang benar adalah apa yang sesuai dengan hadis-hadis Rasulullah SAW. Yaitu apa yang disebutkan oleh para ulama tadi. Bahwa yang dinafikan oleh Allah meliputi dengan pandangan dari segala sisinya. Tidak mungkin. Karena maha besarnya Allah SWT. Tetapi melihat dari satu sisi, maka itu ada riwayatnya sahih dalam hadis-hadis yang sahih, dalam kitab-kitab sahih bahwasanya ahlul jannah akan melihat Allah akan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Adapun takwil dari Mu'tazilah merupakan tahrif, ya bukan tafsir. Tahrif artinya merubah makna-makna. Kalau yuwafiq ma jaa bihi sunnah maka yang namanya tafsir yang sahih adalah yang cocok dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW dalam sunnah. Wal fasid sedangkan tafsir yang fasid, tafsir yang salah adalah al mukhalif lahu yang menyelisihi as-sunnah. Fakulu ta'wilin lam yadul alaihi dalilu min as-siyaq wala ma wala ma'ahu qarinah taqtadihi fa inna hadha la yaqsiduhu al-mubayyin al-hadi bi kalamih. Maka semua tafsir-tafsir yang tidak ditunjukkan oleh teks kalimatnya, oleh kalimat-kalimatnya dan kata-katanya, dan juga tidak didukung oleh korina-korina yang menunjukkan hal tersebut, maka itu jelas tidak dimaukan oleh Allah Al-Mubayyin. Tidak dimaukan oleh Allah yang menjelaskan, Al-Hadi yang membimbing dengan ucapan-ucapannya. Tidak mungkin. Perhatikan. Bahwa dalam menafsirkan ayat, ada dua sisi. Pertama sisi lahom lafat-lafatnya secara zahir itu hukum asalnya. Kalau dikatakan dengan kalimat-kalimat dalam bahasa Arab, maka ditafsirkan sesuai dengan apa yang dipahami oleh orang-orang Arab. Ini pertama. Yang kedua, lihat karina-karina, pendukung-pendukungnya. Ya, ini mana-mana ayat setelahnya, ayat sebelumnya, ayat sesudahnya, atau barangkali hadis-hadis Rasulullah SAW tentang ayat itu. Maka itu semua karina-karina yang menunjukkan tafsir tersebut. Dan Al-Quran Allah sifati dengan mubin. Quranun mubin, kitabin mubin. Apa maknanya mubin? Jelas. Tidak mungkin Allah turunkan kalimat dengan samar-samar tidak jelas. Semuanya pasti jelas. Bahkan ayat-ayat mutasyabihat yang memiliki dua makna atau tiga makna. Allah Subhanahu wa taala menjelaskannya dengan ayat-ayat lain. Dengan korinah-korinah bahwa yang dimaksud dari kalimat tadi adalah itu. Jelas. Alhamdulillah rabbil alamin. Karena ini sifat Al-Quran. Sifat Al-Quran adalah mubin, jelas, gamblang. Maka semua tafsir yang tidak terkandung dalam makna-makna kalimat dan juga tidak ada korina-korina yang mendukungnya, maka itu jelas makna batil yang tidak dimaukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu makna-makna batil yang tidak diinginkan oleh al-mubayyin, tidak diinginkan oleh Allah yang menjelaskan. Al-Hadi yang maha membimbing, memberikan hidayah. Itu tidak dimaukan oleh Allah. Bukan bimbingan namanya. Kalau ada seorang yang datang kepada kamu mengajarkan kepada kamu bimbingan jalan. Alamat. Ini saya ajari kamu. Tetapi tidak diberi kejelasan. Kalau nggak salah ini mungkin ini mungkin ini mungkin ini. Nanti belok mungkin ke kanan, mungkin ke kiri. Kemudian kamu jalan, entah jalan ini atau jalan itu atau jalan ini. Semuanya dibikin ngambang semua. Apakah itu mubayyin? Apakah itu hadi? Pembimbing? Itu bukan pembimbing. Yang namanya pembimbing berikan kejelasan. Ini yang benar. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran. Dengan mengatakan Al-Quran mubin. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dengan ayatin bayinah. Apa ayatin bayinah? Ayatin bayinah adalah ayat-ayat yang bayin, yang jelas, gamblang, yang siapa melihatnya dia akan tahu apa maknanya. Imma dengan lafat-lafat yang jelas, wa imma dengan dukungan korinah-korinah. Sehingga kalau ada orang yang menafsirkan ayat yang tidak terkandung dalam makna makna kalimatnya, tidak juga ada korinah-korinah Berarti jelas itu tafsir batil. Pernah dijelaskan kemarin. Kalau dikatakan dengan macan, ya macan. Jelas. Gamblang. Tetapi kalau ada korinah yang menunjukkan kalau itu bukan makna sesungguhnya, maka kita akan paham dengan korinahnya. Misalnya dikatakan ada macan berbicara di mimbar kemarin. Kamu akan berpikir, Macan berbicara di mimbar mesti ada sesuatu di sana. Apa itu? Artinya sang pemberani. Manusia tapi pemberani dijuluki dengan macan. Sehingga podium. itu dibahas oleh mereka. Tetapi dari mana taunya kalau ini macan bukan macan sesungguhnya? Dari korina, korina. Korina, korina. Ini korinahnya, ini korinahnya, ini korinah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala ketika merunkan kalimat-kalimat Allah akan memberikan kalimat yang sangat jelas dan didukung dengan korina-korina ayat sebelumnya atau ayat sesudahnya atau ucapan Rasulullah SAW tentangnya. Ketika disebutkan oleh Allah Subhanahu tentang masalah ru'ya. apa Allah sebut dengan kalimat atau kalimat apa yang Allah sebut? Ziyadah. Lilladzina amanu husna wa ziyadah. Orang-orang beriman akan mendapatkan surga dan tambahan ziyadah. Apa tambahan? Kita bingung. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak akan membiarkan kita bingung. Allah mengutus rasulnya untuk menerangkannya. Dan Rasulullah SAW menerangkan mana ziyadah. Mana ziyadah dalam ayat ini adalah ketika dakhala ahlul jannatil jannah wa ahlun narin nar. Ketika penduduk surga sudah masuk surga dan penduduk neraka sudah masuk neraka. Maka Allah menawarkan, maukah aku tambah kepada penduduk surga? Kata penduduk surga, Ya Rabb, alam tubayyid wujuhana, bukankah engkau telah memutihkan wajah-wajah kami? Bukankah engkau telah masukkan kami ke dalam jannah? Bukankah, bukankah sampai mereka merasa sudah diberi segala sesuatu? Karena yang namanya jannah, di dalamnya kullu ma tahwa anfusuhum. Semua yang diinginkan oleh hawa nafsu mereka. Semuanya ada yang mereka inginkan. Maka mereka bertanya, tambahan apa ya Rabb? Maka Allah menyingkapkan tabirnya maka mereka memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah SAW menyatakan tilka ziyadah. Itulah tambahannya. Jelaskan. Ini penjelasan dari apa yang tadi ziyadah apa maksudnya, apa tambahannya dijelaskan oleh Rasulullah SAW ar-ru'ya. dan sekian banyak kalimat. Maka apa yang merupakan tafsir yang hak adalah apa yang ditujukan oleh kalimat-kalimatnya benar-benar bermakna tambahan dan ditambah lagi dengan korina-korina yang mendukungnya, penjelasan-penjelasan tambahan yang mendukungnya. Maka itulah tafsir yang sahih. Adapun sebaliknya tafsir yang tidak menunjukkan atau tidak terkandung di dalam kalimat-kalimatnya ini satu kesalahan. Ditambah lagi nggak ada dukungan-dukungan karinah-karinah. Ini yang kedua. Berarti jelas Tafsir tadi tafsir yang batil karena menentang dua hal. Tidak ditunjukkan oleh lafat-lafatnya dan juga tidak ditunjukkan oleh korinah-korinahnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman di atas arsnya istawa. Apa makna istawa? Ada yang menafsirkan istaula menguasai. Taib panggil semua ahli bahasa Arab. Apakah kalimat istaula terkandung dalam mana istawa? Dengan tasrifnya yang bermacam-macam? Istawa, yastawi, atau sawa, itu semua tasrifnya. Apakah terkandung makna istaula? Tidak terkandung. Istaula itu kalimat lain. Bukan kalimat istawa. Dan tidak terkandung pula dalam kalimat istawa. Berarti satu masalah. Dia tidak terkandung dalam lafadznya. Yang kedua, apakah ada karina-karina yang menunjukkan kalau itu adalah tafsir maksud dari kalimat istawa? Sebaliknya, justru korinahnya menunjukkan maknanya bukan istaula. Maknanya adalah Allah Subhanahu wa taala maha tinggi di atasnya. Karena disebutkan dalam ayat-ayat lain dengan jelas ayat sebelumnya sesudahnya bahwa Allah Subhanahu wa taala maha tinggi di atas seluruh makhluk-makhluknya. Ditambah lagi dengan berita-berita bahwa Allah Maha Tinggi secara mutlak. Karena Ditambah lagi dengan ucapan-ucapan para sahabat bahwasanya makna istawa adalah ulu wal irtifa' maha tinggi di atas seluruh makhluknya. Kalau dikatakan istawa alal arus, maha tinggi di atas arusnya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sangat jelas ya. lafadznya cocok. Istawa maksudnya di atas sesuatu. Dan itu dikenal oleh orang-orang Arab. Bahwa makna istawa adalah berada di atas sesuatu. Maka Allah subhanahu wa ta'ala di atas arusnya, kayak apanya tidak dijelaskan. Tetapi kalimat tadi menunjukkan bahwa Allah maha tinggi di atas arusnya. Arusnya di atas langit-langitnya. Dan di atas seluruh makhluknya. kaum muslimin yang saya hormati. Maka dikatakan selanjutnya. Idal id lau qasadahu lahaffa bil kalami qara'in tadullu 'alal ma'nal mukhalif li zahirihi. Karena kalau saja Allah memaksudkan kalimat yang mereka maukan, niscaya Allah akan beri korinah-korinah tanda-tanda yang menunjukkan kalau maknanya adalah yang mereka pahami. Tadullu 'alal ma'nal mukhalif li zahirihi. Kalau makna itu menyelisihi zahirnya, maka Allah akan berikan korinah-korinah. Qul -korinah sebagaimana dalam beberapa ayat ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan aula mastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu kalau kalian menyentuh perempuan dan kalian tidak dapatkan air maka bertayamumlah menyentuh perempuan Baik, Dohirnya nyentuh tuh begini, nempel gitu saja kan. Ternyata ada karina karinahnya. Bahkan dengan hadis-hadis yang sahih bahwa makna menyentuh di sana adalah cima, bersetubuh, pergaulan suami istri. Jelas. Ada korina korinahnya Kalau tidak ada korina korinah kembali ke hukum asal. Menyentuh berarti batal wudhunya, batal dan dia harus mandi lagi. Tetapi alhamdulillah dalam riwayat Ibnu Abbas disebutkan tentang mana lamas tumun nisa, ai jama'tumun nisa kalau kalian menjimai para wanita. kalau dikatakan selanjutnya hatta la yuqi' sami' fil wal qata hingga tidak membiarkan pembaca dan pendengar ayat-ayat Al-Qur'an menjadi bingung. Allah nggak akan biarkan para pembaca Al-Qur'an bingung, labs wal khata atau salah memahami. Nggak mungkin Allah biarkan. Pasti Allah akan berikan kalimat-kalimat yang pas kalimat-kalimat yang tegas dan jelas ya. ditambah lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan qarinah korina ya. dukungan-dukungan ya. fa innallaha Allah anzala kalamahu bayanan wa huda karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan ucapannya sebagai bayanan wa huda Allah turunkan kalimat-kalimatnya ayat-ayat Al-Qur'an sebagai bayan sebagai penjelasan maka nggak mungkin dibiarkan tidak jelas Pasti akan dipilih oleh Allah kalimat-kalimat yang sempurna, kalimat yang jelas, kalimat yang mudah dipahami. Pasti itu. Dan ditambah lagi oleh Allah, mesti akan diberi korina-korina, pendukung-pendukung yang mendukung makna yang Allah maksudkan. Faida arada bihi khilafa zahirihi. Kalau Allah menginginkan bahwa yang dimaksud kalimat tadi adalah kalimat yang lain bukan sesuai dengan makna zahirnya, Kemudian lam yahif bihi qara'in, kemudian Allah tidak memberikan qarinah-qarinah, dukungan-dukungan yang menunjukkan makna tersebut yang langsung terpahami. Lam yakun bayanan wala huda. Kalau begitu ayat Al-Qur'an bukan penjelasan. Kalau diberikan satu kalimat. Tapi maknanya bukan makna sebenarnya. Istawa maksudnya bukan istawa. Tangan maksudnya bukan tangan. Apalagi yang ditakwilkan oleh mereka katanya bukan makna sebenarnya. Dikatakan mata, maksudnya bukan mata. Tapi kalau kalian anggap bahwa kalimat itu maksudnya bukan kata-kata itu. Maksudnya adalah makna lain. Bukti-buktinya apa? Korina-korinnya apa? Kalau Allah tidak memberikan korina-korina, berarti Al-Quran tidak menjelaskan. Dan Al-Quran membiarkan kamu bingung. Dan itu tidak mungkin. Karena Allah SWT menyebutnya sebagai ayatin bayinah. Allah sebutkan kalimat-kalimatnya sebagai ayat-ayat yang jelas, kata Allah. Kalau jelas itu dengan dua hal dengan lafat-lafat yang maknanya langsung menunjukkan ya, apa yang dimaukan dan dukungan-dukungan korinah-korinah. Ya. lam yakun kalau tidak begitu lam yakun bayanan wala huda kalau tidak begitu berarti bukan penjelasan dan bukan bimbingan fattawilu ikhbarun bimuradil mutakallim la insya maka yang namanya ta'wil atau tafsir adalah mengkhabarkan apa yang dimaukan oleh yang berbicara. Itu namanya tafsir. Tafsir adalah menjelaskan apa yang dimaukan oleh yang berbicara. Kalau yang berbicara Allah berarti menjelaskan apa yang Allah maukan. Bukan insya, bukan dia bikin sendiri apa yang dia maukan. Saya kira ini begini. Menurut saya ini begini. Kemudian diterangkan oleh dia. Maksudnya ke sini. Itu bukan menerangkan apa yang dimaukan oleh Allah. Berarti menerangkan apa yang dimaukan olehmu. Oleh kamu sendiri pribadi. Dan itu bukan tafsir. Itu bukan tafsir. Kamu menjelaskan apa yang kamu maukan. Harusnya menjelaskan apa yang Allah maukan. Kalau apa yang Allah maukan terkandung dalam kalimat-kalimatnya. Kalau apa yang Allah maukan terkandung dalam ayat yang menunjukkan korinah-korinah tentangnya. Itu kemauan Allah. Tetapi kalau kita berpikir sendiri, kemudian ayat ditarik sesuai dengan maumu, itu bukan tafsir itu menjelaskan kemauanmu, bukan menjelaskan kemauan Allah Subhanahu wa taala. Wa fi hadzal mawdi' yaghlat katsirun minan nas. Dari sisi ini banyak manusia keliru. Banyak manusia salah. Fa innal maqsud murad al mutakallim bi kalamih. Karena maksud dari tafsir adalah menjelaskan apa yang diinginkan oleh yang berbicara dengan ucapannya. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala. Maka maksud dari tafsir adalah menjelaskan apa yang dimaukan oleh Allah dengan kata-katanya dalam Al-Quran. Maka ini tidak bisa sembarangan. Apa yang dimaukan Allah terkandung dalam lafat yang Allah pilih. Kan begitu. Allah pilih lafat yad yang bermakna tangan, maka itu yang Allah maukan. Allah pilih kalimat ain yang bermakna mata, maka itu yang Allah maukan. Allah pilih kalimat istawa yang maknanya berada di atas sesuatu, maka itu yang Allah maukan. Kalau berpaling dari makna-makna yang termaksud, kalau diseret kepada makna-makna lain, harus ada korinah-korinah. Tapi Allah maukan bukan makna sebenarnya. Mata bukan mata maksudnya. Tangan bukan tangan maksudnya. Di atas arus juga maksudnya bukan di atas arus. Taib. Kalau memang Allah yang memaukan. Maknanya bukan makna sebenarnya. Pasti Allah turunkan pula tanda-tanda. Korinah-korinah. Yang menunjukkan kalau maknanya bukan ke sana. Seperti yang tadi awalamastumun nisa. Allah turunkan tanda-tandanya dengan sekian karinah diantaranya ucapan Rasulullah SAW dan apa yang Allah sebutkan di dalam ayat-ayat Al-Quran. Khamilina azakumullah. Faida qila ma'na lafad kada kada kana ikhbaran billadhi anal mutakallim. Kalau kita menjelaskan makna lafad ini begini, makna lafad itu begitu, maksudnya ke sini, itu menerangkan apa yang dimaksudkan oleh pembicara. Karena kalimatnya sama. Hanya diterangkan makna-makna kalimat. Fa'ilam lam yakunul khabar mutabiqan. Tetapi kalau dia mengkhabarkan dengan khabar yang lain. Yang tidak sesuai dengan lafat-lafat yang diucapkan oleh orang yang mengucapkannya. Maka itu berarti berdusta. Berdusta atas nama pembicara. Allah maukan ke sini, ternyata Allah nggak maukan ke situ. Bukankah ini kadib? Dan kadib ala Allah adalah yang mengerikan. Dosa mengatasnamakan manusia, dosa mengatasnamakan orang lain sudah dosa besar. Apalagi mengatasnamakan Rasulullah SAW lebih besar lagi. Apalagi mengatasnamakan Allah. Allah maunya begini, Allah maunya begitu. Ayat ini maksudnya ke sana, tetapi tidak sesuai dengan apa yang Allah maukan. Bahkan tidak sesuai dengan makna-makna lafadznya. Lafadznya ke timur, dia ke barat. Lafadznya ke barat, dia tafsirkan ke timur maka ini jelas kedibun 'ala Allah. Ini kedusan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan bin a'azakumullah. Seperti kalimat Allah Subhanahu wa taala, "Wa kallamallahu Musa taklima." Allah sebutkan wa kallamallahu Musa taklima. Apakah perlu diterangkan lagi kalimat kalama? Sangat jelas. Allah pilih kalimat kalam wa kallama Allah mengajak bicara Musa selesai. Mafhum dipaham oleh seluruh orang-orang Arab. Mana kalimat kallama bahwa Allah mengajak bicara Musa. Ditambah lagi oleh Allah dengan maf'ul mutlak. Kallama taklima. Berarti ditegaskan bahwa maknanya kalama benar-benar taklim. Kalama taklima. Ditambah lagi dengan ayat lain. Wa kallamahu rabbuh. Wa kallamahu Rabbu. Dan mengajak bicara dia Rabbnya. Ditambah lagi dengan rinci apa yang Allah katakan kepada Musa. Ya Musa. Masya Allah. Ya. Apalagi yang belum jelas. Ya, ini karinah lagi. Ya. Allah sebutkan dalam ayat lain kalimat-kalimat yang Allah ucapkan kepada Musa. Allah memanggil Musa, ya Musa. Dan sekian kalimat-kalimat Allah katakan kepada Musa. Ma biyami, ma tilka biyamini kaya Musa. Apa yang ada di tangan kamu wahai Musa? Kata Musa, ya asaya atawakkalu alaiha wa ahshu biha ala ghanami. Allah katakan alqiha ya Musa. Lemparkan wahai Musa. Demikian pula disebut kalimat yang jelas di awalnya. Innani anallah. Sesungguhnya aku Allah. Kepada Musa. khla'na alaika innaka bilwadil muqaddas tuwa. Lepaskan kedua sandalmu. Sungguhnya engkau di bukit yang suci. Ucapan Allah. Allah mengajak bicara Musa. Wa kallamahu Rabbuh. Dan kemudian kata-katanya disebutkan. Masa kemudian ditafsirkan. Maksudnya bukan berbicara. Terus apa maksudnya? Lantas pakai bahasa apa? Maksudnya berbicara itu memberikan ilham. Tiba-tiba Musa paham. Bukan ngomong, bukan berbicara. Ini namanya memaksakan diri. Dia memaksa-maksakan kalimat tadi harus sesuai dengan apa yang dia mau. Itu bukan tafsir menerangkan apa yang dimaukan oleh Allah. Tetapi itu adalah tafsir menerangkan apa yang dimaukan oleh dia sendiri. Apa yang dimaukan oleh dia sendiri. Itu bukan tafsir. Kalau tafsir menerangkan apa yang dimaukan oleh Allah. Allah pilihkan kalimat kallama. Wa Allah Musa taklima. Allah pilihkan pula kalimat wa kallamahu rabbuh Allah pilihkan juga waqala rabbuka berkata Rabb kamu. Allah rincikan pula kata-katanya innani anallah sesungguhnya aku adalah Allah. Korina-korina sekian banyaknya. Makna kalimatnya jelas gamblang oleh seluruh orang-orang Arab. Tiba-tiba di-share kepada makna yang aneh. Jelas itu bukan tafsir, tapi itu takwil batil atau dengan kata lain tahrif.